Bismillahirrahmanirrahim. Walau khaifin hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu khaifin min syai'in haribun minhu faman khafa min adzabin nari amila amalan yuqituhu minha. Wa kullu rahibin fi syai'in talibun. Kullu khaifin li saben-saben wong sing wedi mingkul bin syai'in sanging perkara. Iku haribun pun melayu milih sangi ser. Wong wedi mesti melayu. Songko sing diwedeni. Misale, faman mengkote sabari wong khofai wedi sopeman min ada binari sangking siksanin rokok. Amila mongko mesti nglakoni sapa man amalan ing amal yubidhu kang iso ngedono apa amal hu ing man minggal saking neraka. Yubidhu kang iso ngedono apa amal hu ing man minggal saking neraka. Wa kullu ni saben-saben wong sing seneng fisik ini dalam perkara ibu talibun ibu goleki utawa moro lahu maring se. Faman mongko te sapane wong rohiba ku seneng sopaman man fil jannati dalam swarga. Amila mongko nglakoni sapa man amalan kel ing amal yukor ribu kang marak nopo amal ing man ilaiha maring jannah. Mestine wong wedi ku ya melayu, nak wong seneng marani. Nah, cara Sidina Ali ku nasib paling elek swarga ben neraka. Mergo sing seneng tenang-tenang ae, sing wedi yo tenang-tenang wae. Dadi swarga si Sidina Ali nate guyon niku ning donya sing lucu iku loro. Iku wong seneng swarga yo tenang-tenang ae, gak kreatif, gak maksa mlayu, sing wedi neraka yo tenang-tenang wae ora mlayu. Wa kullu senut utai wong sing nyaman, yaiku nani areng aring nyaman yang lebih itu jenenge aring. kun subillah wa kullu anisin. Ute wong sing nyaman bila iklan Allah iku mustauhisyun, ya. mesti ngerasa asing bil khalqi klan makhluk. Wong sing uripe nyaman be Allah, Saat ini nyaman be Allah, mesti ketemu makhluk itu gak nyaman. Ya tentu kecuali yang ketemunya itu billah walillah misalnya dalam konteks belajar atau ibadah Wa kullu anisen saben-saben wong sing nyaman billahi lan Allah iku mesti mustauhisun ngrasa asing, rasa aneh bil khalqi lan makhluk. Wa fi nusratin an siji nasah mustauhisun. Iku bahkan ngrasa aneh, ngrasa asing an nafsi sing awak dhewe ne anis. Tidak harus dengan orang lain bahkan dengan dirinya pun asing. Kau nyamani mbek Allah Subhanahu wa taala. Wal makolatu tema kola al hadiyatu wal khamsin kang kaping siji lan saged iku ngene. Wala dawu sapa dunan al-Misri sapa dunan al-Misri radhiyallahu an. Dawu ngene. Al-arifu billahi ta'ala. Al-arifu te wong sing makrifat billahi ta'ala kelan Allah ta'ala iku wasirun, iku wong sing ditawan. Marbutun tegese kang den tawan hubbi kelawan sebab senengi arif. Wa qalbuhu tai atine arif billah itu basirun iku wong sing peka. Mana nih peka iku ngerti, ngerti terus juga sih. Muzayyinun tegese selalu maesi libat ini maring ini arif bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen. Mesti nginjen-nginjen selalu sadar nak Allah itu melihat dia. Walidhoirihi lan maesi maring doiri wong bil muhasabati kelawan muhasabah. Selalu mengoreksi ngamalai wape taura manfaat taura. Terus dino ngamalapi e bela e akan di jeneng muhasabah wa amaluhu lillahi katsir utawi amale wong lillahi krana Allah iku katsirun wa akeh iku katsirun wa akeh Nyata nih, kulo niku terang nih masalah nih apa lo mau nih tengah di al arif billah asir no al arif billah asir orang yang marifat kepada Allah atau marifat allah itu menjadikan dia ditawan ditawan mana marbutun no bihubbi dia terikat atau terpenjarakan asir itu terpenjarakan oleh cintanya kalau akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi mbek ya, di semua ayat Quran, ya, di semua ayat Quran. Misalnya nyeten. Orang itu misalnya dulu sering maksiat. Kemudian oleh fakih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan. Ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara. saling maling, bajingan ya. Itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh. Terus gak iso bajingan meneh, harus di penjara, di penjara di borgol atau di sel Kemudian itu nyata, ya. nyata tapi fisik, nopo fisik. E, dia mungkin tetap bisa ngordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa sehingga banyaklah pengedaran narkoba songkok penjara karena yang di penjara hanya nopo e, fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini. Ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya. Tapi ya di situ-situ saja Misalnya yang baik yang naruan kata sekolah ya tetap di seputar naruan saja. Kalau orang beduan ya di seputar beduan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsane pemalas, orangnya nggak dinamis kayak Singapura. Dia ya nggak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan kulajen dengan Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia gak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Eh, pasti apa? Gak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Soal orang larang beli pin wayo ya nomor loro pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita tidak dipenjara secara fisik, tapi akan dipenjara secara maknawi, akan dipenjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi agak ya kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama Al-Arif Billah nama asirun dia marbutun den cancang bihubihi klan seneng ning napa Allah. Nah, cara kula, cara kula ya. Sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal. Sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi kita tidak perlu lagi penjara nopo fisik. Penjara fisik itu repot. Selain tidak efektif juga ya juga tadi ya apa ya cara berko penjara ya potensinya ya kembali lagi tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa itu luar biasa lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah lalu kula sering sinau sering sinau banget buat mau sering-sering sinau banget itu di situ ada ada keterangan begini ini cerita cerita Wong wedi ambek bapake misalnya, iku yo ya ora wani marek. Seneng banget iku yo ya ora wani marek. Itu ada ini cerita orang normal kan, orang normal iku wis ora kena itu. Misalnya gini, kamu wedi mbak ibumu yo ora wani marek, seneng banget yo ora wani. Itu yang dilakukan Dina Ali ketika ditanya, "Kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu?" Kata Sidin Ali, "Takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng, sudah punya rencana itu. Kedisian tak jubo aku. Ya, nek mau tengah elek kan lah mangan bareng ibu ya, kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marah rawani war karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu jadi Siti Ali? Takut saya, ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam kontak Indonesia seneng apa ayam goreng juga serobot. Wes, bumbu putus sasa Akhirnya milih tempe lo tekan tempe bu. <laughs> serobot bisa Sehingga kan masyur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam. Usah pemandangan macam-macam. Nah, <laughs> jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bujumu, lagi asik maca, baju lo lipstick ya, buk lambini anyar. Api gue gue ramoro rono, mesti kayak ganti. Bujumu nak ayu seneng, yo ya seneng wae rawa ayu. Tapi nak gue seneng kan mesum, kan ngeloni. <laughs> lah itu kan dunia yang berbeda. Bucu lagi seneng kelambi anyar diganggu malam mbek gue bebok coplo itu kan gak fair. Lho <laughs> nak seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nggak lipstik, nek nggak nganggo klambi pamer be kancan. Malah nih, kene haram Artinya uang iki bakas wong normal ya. Jadi uang seneng ambek wong gede, padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Lah wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ora ora ukuran. Wong ora normal piye ya angel. Ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu. Kalau enggak, Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di sof awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan. Sehingga dia sholatnya sof awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid bahkan di luarnya ketika yang di situ kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang <laughs> jawabnya aku ibu isin terus aku wakai awak kurang bener kok gak ngarep sawangannya kok paling bener <laughs> ini kan, ini kan tapi aja tiru lho sing kok guri ora usah tiru kelakuane wis ngono jadi <laughs> nah aku kok guri kan gak karena wali tadi pancen pemalas no Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya sekali, gawe, Kang, asli maksudnya sing wali sing wali asli ya sing tak critakno iku. Nek nah, kowe niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Wis plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong ya mbok bajak ya. Jadi saya kira serai niru kan ya, mereka kan agak gurih niru. Kalau izin Gus Wan pengen gue karep plagiat, tuh ya orang kampus juga sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara mana Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, no, makanya saya ya, saya ulang lagi saya. Saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, doktor, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang tetap selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu ini kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini ini yang nyata, bukan bukan jari. Saya punya teman, eh, dia cara berpikir, Gus kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter, dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di kemenak itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi. Nanti ya kebijakan Indonesia di, diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. <laughs> Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Kok ketuanya ya ketua. <laughs> Jadi nanti mereka Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke itu baik, baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan, departemen, ke kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya kemenak, itu hanya berapa itu kan? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung, taruh saja 10 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus? Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu sarannya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo rukin karir sabar fakir suwi itu ya prestasi itu kan poin cara pengiran poin tapi cara negara kan enggak oh cara pengiran poin kan nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin Terus wis wanen itu cara pangeran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mbek kodok kodar yo poin. Lah itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan As syaibani Itu dia jadi wali mergo lemu. Gua ngertak sangking ridane be Allah mangan mangan mangan mangan. Gua ngertak kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti ki nganggep ngakhiri rahmati Allah, tapi nek ora iso leren. Ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo kawe loh, ini kan sekawe, orang-orang partner ini sekawe, yang berbariki wes kawe, Es plagiat, no? Eh tadi kau lah ya, niru-niru serau lah, gak keren no. Terus sekarang kita hitung ruang ini, ini nyata ya. Dan saya sering ya eh, berdebat seperti ini atau mikir seperti ini. Karena saya ketemu berbagai pihak, ya tentu yang yang baik, yang yang yang punya mental adinu an nasihah, ya punya mental nasihat. Nasihat itu irodatul khairi nabo, lebih khairi selalu berkeinginan baik untuk yang lain. Lalu ada kiai-kiai kultural kayak Pondok Sarang, Lirboyo, Sidogiri, pondok-pondok besar. Ini kan nggak ada gelar. Tapi setiap di pondok itu diajari mazhab ahli sunnah Ono sing kerja temangsang yang pedalaman Kalimantan, ono sing bisnis bungkrat buangkrut nganti tuwek melarat, ono sing suge mergo order dari guru privat, ono sing suge mergo di kultus nadukun ndonga mandi, macam-macam. Nah ini kan dari berbagai lini, ono kabeh. Ono darani wali, terus rambutnya gondrong, juga macam-macam lah. Terus wong yakini nak rambutnya ora kena dipotong. Terus adol godri yo larang macam-macam lah. Pokoke macam-macam jenise umum macam-macam. Sing sowan yo macam-macam. Pejabat kepentok pangkat sowan. Ono sing suwantok juk ngombe, ono sing juk gotri, ono sing juk donga. Kula nak maca piyambak abot iki kula sangoni mon jenengan semaca, macam-macam lah. Wong suka ora ngajar kiai jadi order. Akhir kon maca dhewe mboten saged iki. Kula atuk salam templek jenengan sing maca. Nah, kiai ini wong dhuwit ku ya penting. Iku ya pinter dhuwit ditampa terus ngombeni banyu didongani kon ngombe. Wong percaya yakin ya lalah man. Mancing macam-macam. Tapi ini nangani ribuan orang, mungkin jutaan orang. Dan karena yang nangani ini orang-orang ahli sunnah, maka mereka akan mengembangkan mazhab apa? Ahli sunnah. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok kira karuan. Terus melarat goblok kritik. Oh, Woi, ora atau munggah kan sekolah. Wireng bisa, lumayan kue putar. Ireng. itu peda ker, sekolah atau munggah. Serangannya jaduk. Jaduk bocah. semua seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul. Dulu juga ada HP. Dia punyanya surat. Gus kulon itu tentang pedalaman Kalimantan. itu tiang-tiang tak jadi jumatan niku tak jadi sholat duhur gak. Dia iceling sisa-sisa fakir iceling <laughs> kalau dalam adab syafi'i orang yang tidak mustahotin itu kan tidak wajib jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah jumatan, hanya sholat apa? Duhur. Masih ingat ya orang goblok banget mau dok suwi. Mondoknya bareng pulau. Akhirnya singkat cerita, tiap neng pedalaman Kalimantan itu dia gaya musola kok bekas-bekas kali. Ya terus kalau Jumat mereka jak dur gak gelem. Padahal nggak 40 juga tidak mustautin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau ngomong awam, Pak, Pak, wong Jumat-Jumat kok duhur. Terus ini takut aku, Gus apa boleh duhur? Apa boleh apa? Jumatan. Tak jawab boleh. So, ini kalau pelas sebelum Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa. Dia ini cerita di penjara ya, karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang tengah alas, ijek buruannya polisi yang zaman dicek ngono jenenge ilegal loge. Ya nganak nganakno sholat. Juga ya komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Tapi kalau kita membiasakan anak, jom gue sekolah IAIN, jom gue sekolah Alia, ben kok iso ning Al Azhar, ben iso ning Umil Qura, kok kowe LC terus payu ning departemen. Kowe nak cung mimpin agama ben gaji. Dalile fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, tapi problem yang jenis ini adalah ketika negara nak menggunakan dia akan putus asa. Ketika yayasan besar nak menggunakan dia akan putus asa. Mengalor ngidul gue ijazah. Sesuai gue dukono nih gue wong sing gelar. Nah, ini kan sama-sama problem. Artinya kita sebagai ulama harus beda. Meskipun kita saling mengakui tapi harus beda. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Ya sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam. 4 jam dari dia di, di tempat kayu tadi. Moro masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi di sapo-sapo di dewi sadar. Kau <laughs> sing lucu gini, memang soleh gue kayak. Sing situ itu alumni sarang, ketemu alumni Lirboyo. Ono grupnya ketemu alumni Tegal Rejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa ini betul nyata. Dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kamu, apa kok eling Jumatan? kamu <laughs> ini kita tahu mondo, berang tahun, patang tahun. Lah kok terima jadi ngene, bisa ngaji <laughs> lah tenanan. Macam-macam lah. Iya, akhirnya nih masjid ketemu sekian alumni pondok besar cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Eh, jajal sampean. Saya itu pernah ke PJTKI. Itu di Jakarta. Itu kebetulan kakak saya itu pas ke situ saya diajak ada teman saya. Suwandri orang wong jeneng Hamid. Gus, kamu kenal orang ini, namanya Hamid. Ini dulu mondok di sini. Mesti katanya kenal jenengan. Tak takut, Mit. Kau orang kerja dengan Arab Saudi, gak? Apa ini Korea ya? Apa yang terjadi setelah dia di Korea? Wajon dia nih niatis gak niat dakwah, gak niat jadi kiai. Wong kuapok jenenge melarat ini kuapok terus. Oh ya serat terlintas apa kiai. Oh neng Korea kuah kuapok Jadi makhluk melarat tuh kuapok dan pokoknya pengen menghilangkan kemelaratan ini. Lah yang ora ning Arab? Akeh Gus ning ketemu konco-konco isin berkaitan. Aku bisa tahu ngaji, je. Motif. Dulu baru ning Korea aku orang nganti juga terus dia masjid komunitas majelis taklim ya mereka dia dipenjara oleh amari pangeran oleh perintah pangeran nak urip iku kudu apik lan aja aja uang akhirnya sing niati kedunian menghilangkan kefikiran akhirnya menghilangkan kesesatan dia ya, masjid ya kayak sukses jadi dia ngajak wong wong orang sekarang tahu semua di Korea itu sekarang banyak masjid itu diantara dulu awal awalnya ya alumni pondok pedotan pedotan Oh, penting kan pedutan. Ya? Mereka nak sira pedutan jadi ketua MUI malah. jadi <laughs> ora iso dakwah model ngene ora iso. Jadi sendiri mtg ora iso dakwah model. Makanya Allah menyiapkan santri-santri pedutan itu akeh. Lalu jegeman ngecap santri pedutan ini disiapkan. Kau nak sing pedutan ketua MUI, jadi musabah kok, orang ngarah dakwah ngene-ngene Malah untuk duit, tuh kok tiket gratis, di nepenoning Hotel. Ya apa ya, iku yang murid-murid bagomu. tapi gak sekeren sing heroik gini. Cara ini ning ngarepe Allah ya tuntas musuh sing ini ini Nah ikhlas loh ya. Kecuali ora ikhlas, dia nengun iku gue kegiatan kelakno fakire. Ya kau ngomong dakwah dari timbang ning tengok-tengok atau dakwah wah ya perkoron. Tapi lumayan lah. Singkat cerita gini, ini yang perlu jadi madhab saya dan saya fatwakan terbuka seperti ini. Andai kan semua orang dipenjarakan oleh cintanya kepada Allah, kamu gak usah khawatir hidup di mana-mana. Pasti dia akan murid-murid agamanya. Aku kan ngene-ngene aku kiai, anak kiai, murid kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan, itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan muin sama saya di sarang. ini. Dia alumni Pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, mereka ora pedotan ketemu ini. Yang Madura maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di situ kiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim. Ono majelis taklim, ono muslimatan, patayatan, macam-macam mondok ini kira anaknya kebenaran. Mungkin karena barokahnya dakwah. Ya. Anak Anaknya alim, cerdas. Mau cemu ini bisa, kosongan bisa. Di situ kiri tamat masih mondok lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu. Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh Mahabbah wa Warosuli, rasulih, kere yo wagomo, suga yo wagomo, temangsang yo wagomo, Kemana-mana bawa Nah lucunya kita sebagai pakar agama malah membatasi cung sekolah sing ono gelar ben iso dadi ngene dadi ini menurut saya pembatasan, tapi tetap boleh. Saya orang lagi tetap boleh. Nak sing bakatnya di gelar, ya di gelar gak apa-apa. Tapi harus ada ulama yang kaya saya. Lah kula mungkin suatu saat mungkin bisa saja Hasan nanti punya gelar nggak masalah. Bisa saja anak saya nanti nggak masalah. Tapi tetap tak cekoi pikiran seperti ini sehingga kalaupun punya gelar, gelar itu tidak mengikat hanya membidik departemen atau yayasan tertentu. Tetap yang dibidik itu dakwah wahilah wahyu wa rasul. Ini penting saya dan saya akan berkali-kali ngomong gini terus sampai sama. Bila perlu mati nak aku wali sing tak peduli. Ya. Asal sing ya wali pisah. Kan ono sinyale lah, ora ono Lah wali kan angel petukane. Kan gak sambung. Sinyale beda. Nah, sing wali padha wali ini so calling callingan yang sak gambare. Nah, sing ora kan wis berat. Enggak, wali ku kelas kan. Wali ku beda. Kaya Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu menungso digoda Zulaikha meh tertarik. Bareng meh tertarik mulai rodok sawat bapaknya tewah kok. Padahal bapaknya ning Syria ning kan ah, Nabi Yusuf bedane ning Mesir. Iya. iya, iya. Bapaknya ning Syria, gawe kepake ning Palestina. Nabi Yusuf kegodho Zulaikha ning ketemu mabuk mbek anaknya Nabi kok. <laughs> Lah kowe sing nabok sapa ra demenan. Ora ono sing nabok. Bapakmu ra wali, kowe ra wali, lingkungane ya ora wali. Mulane dadi ngene iki sape. Semuanya gak menunjang. Ya, tapi pangeran ngersakno rahmat Allah jembar jute ya udah apik. Buat jalalan ngalor gitu, gue kita apa ini? Nasorin belipat ngalor gitu. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatullah wa mahabbatu rasuli secara permanen itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya sehingga hidup di mana-mana itu ilah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang. Semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia niatnya ya dagang rempah-rempah ya kepengen suge tapi mereka ini santri mereka ini orang so raiso boleh dunia tok raiso tetap neng akhirnya ngajarkan is Islam betul itu pedagang apa kiai pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fakir apa dosen kiai enggak apa kiai sing dibenom negara enggak ya pedagang ya wong kedunya nih Mengenai harapan kue kedonya itu jadi tinggi. Tapi asli gitu nyanem problemnya gue asli. Sudah gue biasa gue itu nyoto orang ngurusi agama, mulai gue kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia buat kira siapa pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa. Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Terus saya punya santri sekarang di saya itu ada orang Papua dan beberapa santri yang ngaji saya itu orang Papua. Itu cerita ke saya. Kemarin saya punya tamu. Itu biasa ngaji tafsir jalanan kalau rebut di saya. Anaknya mondok di saya sekarang. Itu cerita. Dia itu pedagang di Papua. Saya ulang itu pedagang di Papua. Itu kalau bawa jilbab, jilbab dia kulaan dari sedan daerahnya Ali Lukman ini. Itu mau lima ribu lima ribu. Itu di Papua, itu payu saya ketahui. Jadi nak badi yo nganti wo sakit juta juta. Singkat cerita, Tanya saya gini, Gus, kenapa di fak-fak itu? Di fak-fak orang Islam itu banyak. Dia nak dagangan yang fak-fak. Ini cerita. Terus tak terangkan dia. Dan saya terangkan ini tahu karena saya pernah dijelaskan detail oleh Mbah Mun. Dulu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah, Harun Rasul itu wong Irak. Yang putih. Harun Rasul itu tanya Imam Malik. Dia jadi khalifah Bani Abbas di mana? Irak. Irak, Irak, sing wadu, yang di Saddam Hussein. Harun Rasid itu periode Imam Malik dan menangi periode Imam Syafi'i. Masyur itu. Siapa yang enggak? Terus periode Abu Nawas bareng dulu. Sinten? Harun Rasid. Dulu itu ada tradisi kalau orang bergundal. Bergundal itu perusahaan negara. Itu diasingkan. Gue punya ceritanya itu pilihan diasingkannya kok di Papua. Di Fak-Fak gitu. Makanya kayak Fak-Fak itu kan banyak wajah Arab. Itu kan turunan Arab ya Arab begundal kayak orang apa itu aborigin kayak orang bajingan Inggris dibuat di mana Australia gitu ya. kayak Australia kayak mirip-mirip gitu singkat cerita mereka nyon sewu tuh awal awalnya dibuat situ karena begundal dia ke perusuh di Irak tapi perusuh yang mukmin perusuh yang muslim ternyata di sekarang ya jadi komunitas muslim Wah wow, Islamnya keren, yang sholat ya banyak. Bahkan ada yang pernah turunannya orang jadi perdana menteri yang Timur Leste, sinten Mar'i sinten Al Katiri. Bangsanya di sana itu Al Katiri. Oh yuk, kupur ada sama kono, Yuk, iya, cek ala Arab, pakanannya udah geng wedus, Yuk, iya, suka ala Arab. Karena apa? Islam. Wis dua wis cek murid-murid agama. Lho maksudnya wis ora trimo pedotan santri kan malah parah meneh. Loh ternyata di sana kata teman-teman saya yang dagang, nang kono kuwe Bahkan saya mau main di Nabire di beberapa apua sama santri saja jangan Bu. jenengan nak dolan teng fakfak relatif aman dan komunitasnya sudah muslim muslim muslim Arab si santri saya tadi tanya kenapa fakfak bisa begitu karena apa tadi? Setiap orang muslim itu diikat oleh nurwa, diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatu rasul. Mereka tidak bisa urip ra dakwah ora iso. Kok sing ngaji ning kene kan yo ya wong kedonyan kabeh ngaji ya udah ngaji. Padahal mungkin merantonya di Jogja boleh duit. Atau urip yang main golek duit, rakyat cekal kecekel. Lumayan boleh <laughs> urap wajib cekal. mana ada aku di konco satpam, kurang ajar tenan. Satpam itu kancane pada satpam jagungan yang ngarepku. Aku apa Jakarta, ayo apa boleh duit? Golek ning kena kena. Lalu tapi yang kok golek nih, kan golek golek bergolek ora uwes ning kene, bodoh-bodoh ramai sih kecekel ya. Nah, anak orang Jakarta juga duit lah. Tapi nak golek nih gini, ayo golek wae. Ya omongan cangkem elek tapi masuk akal. Nah bodoh-bodoh golek lah, apa adu-adu orang mesti kecekel. Lah nak jupuk, nah, ceritanya di telepon misalnya nih, kak ojo kerja nih gini, nak golek duit di Jakarta. Setelah ngaji sama temannya saat pameng satu, misalnya nih telepon, ah nak pokok jupuk, gelem, akon golek mau. <laughs> Wes satu adu kok lagi, golek. Ya mulane kan angis siswa aja golek ilmu jupo. Aja apa nih berdua ibu jupo ilmu. Kok nak golek orang mesti cekel. Carane jupo mana nih mau. Nah, lali yo direkam. si ilmu dicoba HP di rumah no. Tapi nak utak wis elek yang meleset. Wong utek lunyu dadi digone ilmu ya meleset. Kayak kayak talas di tiga ibanyu lora ya lari kemana mana Tapi tetap apa masih Mas yo godhong tales iku tak dikei banyu mloya melayu tapi tetap iso tengok-tengok ning bolong Tenang mawon, soalnya tenang. Nah menurut saya ulama seluruh dunia itu harus mikir seperti ini ya, harus sama dan saya yakin pasti sama. Gak apa-apa ada yang punya gelar berburu gelar karena kita juga butuh hakim muslim, butuh kemenak yang diisi orang-orang ahli sunnah, butuh beberapa profesi yang diisi oleh ulama-ulama ahli sunnah karena ini juga penting. Karena ini yang pegang otoritas yang bukan undang-undang yang bikin macam-macam. Tapi yang kultural tadi juga super penting karena ini wilayahnya ausa uwa ausa jauh lebih lu, luas dan tidak ter terbatas. Sama nih fak-fak nangis. Kayak wong buaan, orang tahu semua itu di di tarikhul khulafa itu dijelaskan. Mulane darani Irian Jaya itu karena sing darani itu wong Arab. Jadi ceritanya orang wong fak, wong Timur Tengah, wong Irak tadi dibuat nih Irian, roh wong udo Bahasa Arab itu ora urian Urian mana nih? udo arian, uryan nih? maknane udo. Pakai tuh ngarap, wong buku begudala kan cobaan. <laughs> Orang kaya orang Indonesia agar preman terus katokan cekak terus ngarap Arab preman lah. cobaan. orang kaya Indonesia agar preman celananan jin suwe-suwe terus gak kelambinan perapatan jagungan awalnya tato tok. Wong Arab tetap cobaan. Mungkin ada film Arab. Umar sopo sapa sitok soleh sitok bajingan bantah podo padha jubane. Nah film Indonesia ada, sing ustate lebih takwa, bersih, sing premane suwe-suwe. Dadi jelas. film Arab bingung gue. Di sing Mulane do sering takon, aku lak sering delok pinggire Hasan, anak gue. Pak yang jahat yang mana? Perkarane padha jubane. Lah terus bareng rawa wong itu memenuhi aurian Urian, Urian. Terus ilah Jawa jadi Irian. Ben kira sejarah. Lane mergo tadi Al arif bila asirun. Orang yang tahu Allah pasti asirun. Dia tertawan. Tertawan oleh cintanya kepada Allah dan Rasul. itu contoh fisik ya sampean gak minggat. Coba alasan sampean gak minggat itu apa? Karena tertawan oleh cinta kamu kepada anak-anak. Itu kan gak dipenjara secara fisik, tapi kamu dipenjara secara emosional, secara mahabbah. Coba. Kayak Rogen kan kudunya wis minggat, tapi saya sayang anak. Saya. Akhirnya ra minggat. Kok nado anakku mesti begitu. Coba yang menjara kalian semua itu apa coba? Cinta kita pada keluarga. Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada jalan wa agomatu pada asmaul husna karena kita terikat oleh sifat-sifat Allah dan kita tahu Allah itu as-somad yang harus kita tuju kemana-mana kita bawa Allah Hmm. Sehingga jadi pedagang ya kayak orang India yang di Aceh tetap menyebarkan Islam, kayak orang Madura yang di Bali tetap menyebarkan Islam, kayak penjahat yang dibuang Harun Ar-Rasyid di Fak-Fak ya tetap menyebarkan Lalu anu kalau nukur ada engkar, kena ya, ana wong soleh terus jadi juri MTQ atau jadi pegawai kemenak pembina haji terus bangga kalau kalau niku naif terus syukur oleh lah syukur tapi rasa bangga. Piye posisinya aku mendapat ketika orang lain member member. Lu akeh kan santri pedotan urip neng desa sing abangan di tanah sidik di wakaf nonggo madrasa di penghasilan sapi ini anak didol gue wajib guru padahal mondo era hatam Quran tapi dia ngurip-ngurip agama tapi nak gue hatam lanya juara i umroh i duit lo cara Allah ya keren sing ngekei tibang sing di okay. Tapi kayak jual terus gedeng sing juara, kayak hasut dan kriminal. Tapi nak sing juara kok mau luhur merasa Qurannya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Ah, kayak wong adol tegal demi haji, kau haji kaji koro, ada biangga, kayak orang pilihan mergo dikaji koro. Orang lain kaji wadol tegal tukaran bi anak bojone. Sing anake Pak kok tegal lah, kok terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Oh, serawaris warisan. <laughs> Pak Rumat mulai cilik kok tua aja arep arep warisan. Pokoknya tak dol gue kaji. Lo kulo nanti lo nyelesain sengketa ngoten. Tonggo kulo itu di tegal sito. Pamit kulo apa didol gue kaji. Anak ya suan kulo. Kak, itu nak didol anak-anak radi warisan. Bantah-bantah tengah kulo. Cuma mau aku ramelo di dunia ngeten, Pak. Kulo jadi juri bantah ini jangan be anak, tapi kulo harus ramelo ramelo. Terakhir kalimatnya aku cek eling. Pokoknya tak dol. Anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajok warisan. Pokoknya tak dol kok kaji. lah kira kaji. <laughs> Orang kaji seperti ini kan hebat. Engkau hebat. Dia yonfik memberi untuk Islam. Dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Di itu mendapat. Di mana-mana al yadul ulya khairun min al yadis sufla di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga. Gue ya sing bangga syukur diri aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin gaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau. Tapi kalau saya mau memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas masuliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah, atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhrot, menstandarkan takfid, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk tangga nih Gak kau berbangga gak kau pokrul. Wong deknya merasa Mas uliah banyak tanggung. Nah, tapi problemnya roto rata kelakuannya orang Seakan-akan keren karena dipilih negara. Bu itu baru kita harus keras, nggak bisa. Mulanya kalau setuju model Mbak Arwani ngaram no MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu ndak. Orang tahu semua lah di dunia hukum kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fakih Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fakihnya Saya ulang lagi posisi fakihnya Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya mem. Iya. Itu yang penting. Kalau sekedar musafakonya sepele loh. Para sepele biom negoro sana anggarannya karena ngekeno. Terus prosedur ini, ini ya wes. Tapi tetap baik loh yang musabakah soalnya tetap. Yang jurinya tetap baik. Tapi Bu Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan. Saya lagi mentalnya Bu Yao yang seperti saya jelaskan. Cai pikir, wong kaji ditunjuk negara. Kalau nggak bolak balik, kalau nih kiai, kan sering ketemu kiai. Gus, alhamdulillah, gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji wis gratis kalau ben. Ayo ya alhamdulillah alhamdulillah wae ora usah cerita aku ini. Ya biasa wae. saya takut, jangan kowe tak ora seneng. Ya ora seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Oh seru. tuh. Wah iku jos tenan. Oh nak kaji so nangis, yo nangis itu sana, yo nangis tegale ya. Kaji itu kan seru, kok yo nangis itu sana, yo nangis itu tegale. Yo kadang itu teman ya kan. Jadi ke dunia hilang kan kadang yo. Jadi nangisnya loro, nangis si tegale, be si dunia ini. Melainkan itu ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kalau nih multajam ya jaluk, <laughs> ya ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita. Sementing iya. buat nanyain kulo, kulo suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau, tidak masalah. Saya. Hingga detik ini saya berkali-kali dan ditawani jadi pemandu haji, tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena ya yura, saya juga ada ekstremis. Tapi kita harus didik umat, bu yo dilatih, nopo. Misalnya kita di mubalek, bu yo mikir, disangoni rong juta, buat juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid dor dor ono rondo tuwek meh mati ono pengajian urun sepuluh ewu ono wong sing kepen belanja sesuk orang ewu gara-gara ono panitia ya masjid disumbang orang pulau ewu ini kan uang heroik semua uang dramatis lalu sing awam ae iso urun demi pengajian kuwi entak entuk orang rasa Enggak apa-apa tetap untuk biar kayak mubalek uang alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu bahwa itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang an sehingga ketika pidato, oke okay, gak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas untuk menunjukkan manusia ya, umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang mau pidato mau guyon toh nggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa apa Memangnya rano hisab, memangnya pangeran udah dimubalik. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu, Kang, urusan etika di depan Allah Subhanahu Lho saya sampai sekarang tuh buatan sombong, bojo kula tak kok ilek lekon bojo kula biasa gak ada kopi santri, nak rebunan nggih gawe jambak. Sampai sekarang. Ya karena tak kandani, Dek, banyak orang itu yang memberi agama nggo gula kopi ning kiai. Kita wis dicucup kadang salami template. Makanya saya belajar terus untuk memberi mereka yang terbaik. Bujuku urun fisik gak enak kopi macam. Ya biasa sampai sekarang gitu biasa Hasan itu tugas gula tugas gitu biasa. Anak gula gitu biasa tuku. Karena tadi kita ini jangan biasa hanya mendapat sesuai opo gue pengen latimu kacau. Nah biasa mendapat sesuai hati ini elek terus kepinginnya menuntut malah panjang. Makanya masyur Rasulullah sama delok teng ada akhlakun nubuah wa adabul maisha. Itu sering saya baca sama anak-anak santri yang ngaji sorokan sama saya. Akhlakun nubuah, eh, akhlakun nubuah wa adabul maisha. Itu di situ dijelaskan oleh Imam Ghazali dan disahkan ya, artinya hadis riwayat itu disahkan oleh sarahnya Said Zabidi. Itu Nabi suatu saat masakan kambing. Ya orang Arab kalau mayoran kan kambing. Orang pitik kan. Pitik orang warak kan, pitik situ orang Arab papat ya. Terus eh, ada sahabat empat atau berapa gitu. Kata satu sahabat, wasal wasalhuha. Saya yang menyembelih dan kemudian nanti sak ini. Terus ada sahabat satu, ini cerita di padang pasir. Wa aliyadabhuha. Kata sahabat satu, saya yang tanggung jawab nanti proses masanya. Nah, sementara Nabi, Nabi saat ada sahabat bagi-bagi tugas tadi dan ekor, ekor tanggung jawab. Saya ulang lagi ekor tanggung jawab. Nabi spontan ngejengin. wale ya jamul khatab dan saya akan yang cari kayu bakarnya kata. Terus kata sahabat-sahabat tentu, ya Rasulullah nakfi kal amal. Engkau nggak kena tugas karena kita sudah mencukupi semua yang dibutuhkan dalam proses tadi apa menyembelih kambing tadi sampai masa ya. Terus kata kaji Nabi tidak dan Inna wa ta'ala yakrohu min abdi ayyatama min khairi. Tidak, saya tetap urun kerja. Allah itu tidak suka kalau ada satu kelompok, kemudian ada satu yang paling kelihatan spe spesial. Maksudnya nggak urun sama sekali. Oh, itu kan adab yang luar biasa. Macamnya kita guling-gulingan. Ini Rasulullah, orang terima kiai, orang terima ketua MUI, kan. ketuanya nak bisa alam dunia. <laughs> Makanya saya sering bilang, Lha koyo kula mriki nggih ngebis tak niati nget mai kuwe. Mulane tak koyo pangeran, ha ambek rogen sing sopan. Ya sopan kula to Gusti kula sing sowan ning Yogya. <laughs> Ya ambek tengok-tengok nampa mateng. <laughs> Ya sopan kula to Gusti. Lah terus, nah tapi kayak sing ngomong kono sing menengai. Lah nak purun gentenan. Tadi <laughs> misalnya kalau sana nong pangeran, nah, tapi kayak sing ngomong ngomong menengai, Lah nak purun gentenan. Nah ben bloper kabeh. Belum kafe langsung mui fatwa menyesatkan. Apa sing dadi fa'il maf'ul be tangisan iki piye kok. Mestinya aku maf'ul dadi fa'il gitu piye. Tapi orang itu harus ada sisi sopannya. Makanya saya tuh sering sekali. Ini bukan urusan sombong, tahadus bin Imam. Saya masih ingat betul. Ini cerita ya, supaya sampean waktu. Ini babanya Mbak Lukman juga mbak-mbak saya. Itu dulu itu jeding itu kan ngerti tau kayak jeding di kan nggak ada sanyo. Biasanya orang dulu sumur kan yang jobo, paham ya? Sumur yang bo jedingnya yang tapi ono bolongan gue ngisi nopo banyu. Itu dulu kayak Hajen namanya kayak Nawawi. Itu tiap jam dua malam itu ngisi jedingnya santri sak kajen. Padahal pondok kajen itu ada dua 20. Sangking kepinginnya uang Pak amin dihormati. Jadi nak Rino kan kewenangan santri tentu tidak boleh, tentu tidak Terus ibunya Mbah Mun, mbahnya Mbah Mun termasuk mbahnya Mbah Lukman itu. Itu tiap malam itu bikin jajan kanggo santri. Tiap bodoh gini takjil. Ibu saya seperti itu sampai sekarang ibu saya itu mesti ikut goreng kalau ada takjil untuk santri sampai sekarang. Terus ditiru istri saya. Mereka pikirannya agar diwangi santri ya tetap memang ya apa aja mesti karena tadi ben tahu ngitmai santri katanya apa ngitmai kalau dalam bahasa pondok tuh ngitmai ada cerita yang lebih mengharukan daripada itu. Mungkin saya baru saya buka sekarang. Yang cerita itu gusola, gusola anaknya Gus teranya Gus Mbah Hashim sampai barokah begitu di antara sebabnya itu begini. Dulu itu kan beliau itu ya umumnya orang ya pernah santri gurunya banyak. Karena orang ya pasti pernah bodoh. Cuma Mbah Hashim bisa ngakhiri bodoh ini. Jadi ya saya kira yang bodoh tapi reso ngakhiri bodoh nih. Mulai ada kancaku ini. Kancaku melarat jadi kiai jika ada nih bangun. Cuma melarat gak popo di saya melarat. Santri dia kurang ajar. kan sakit akhiri mbak. Tadi <laughs> cerita podo melarati podo, tapi jenengan kan sakit. Akhiri laku lo sakit podo. <laughs> Santri kurang ajar. Mulane kula saiki jarang cerita. Kula lah yen tau melarat, tapi kuwatir dikonokno santriku. <laughs> Jenengan saged ngakhiri. Mergo akeh wong sing ra iso Akhiri. Berarti cocok lah ya ambil melarat terus akrab lah nanti Singkat cerita karena Basim itu ya umumnya orang pernah ngaji ya. Singkat cerita terus Basim ngaji sama beberapa guru. Cara saya ya guru ibtidak, guru sanawi lah. Sanawi rian maksudnya bukan sanawi kurikulum ya sanawi. Ya. istilahnya bodoh ya. Negara bisa istilah nang numpang sanawiyah alia padahal bisa sedurunge ono negara gak istilah nih pondok iku misalnya nak alfia awal sanawi nak alfia tinggi Alia. Padahal Alia di sini tamat Alia sama cewek Fatul Muin. Alia kurikulum solatan. Tetapi <laughs> ya, istilahnya bodoh. Alia. Iya betul. Iya, iya. Tamat Alia sarang sama cewek Muin ya. Alia Lerboyo sing Alia dinia. Sing Alia kurikulum yo. Ya, ya mbah, ya, Singkat cerita itu setelah Basim dari Mekah alim, sing dulu gurunya karena Basim sudah jadi Syekhul mas saya yang dulu gurunya udah mondok menan yang bahasa ngaji oh itu mungkin kalau zaman dulu sekarang saja mungkin saya tidak sombong lah dulu sebagian guru-guru saya zaman saya masih sipir ibtidak sekarang yang ngaji saya itu kan kalau di dunia kiai kan biasa ya saya tetap hormat karena itu guru saya mereka hormat saya karena saya putranya bapak ya kan mesti kan jenis yang nanti cilik mesti nanti diulang ustadz ustadz nopo pondok setelah saya alim ustadz ustadz itu ngaji saya ya kan ya normal saja ya saling menghormati kalau nggak nyucup mereka ya nyucup saya ya itu kan biasa kalau di adat pondok kan biasa saling menghormati itu Bahasim singkat cerita ini ketika mondok di Bahasim itu setelah sekian bulan itu gurunya do kaget ini yang cerita gusola gurunya do kaget karena tiap pakaian numpuk di sini di sini kan saya naik nangger pakaian rusak ada kok sumur pakaian rusak ada kok nah saya kan uang engke duit bak pakaian kotor di kamar masing-masing narian kan buatan Ngerti kok sumur atau bau kok nopo? Itu Mbak Basim dicuci. Kalau jam dua malam sama Basim dicuci yang pakainya guru-guru. Dicuci, disetrika terus dikembalikan. Itu berbulan-bulan. Sesuai guru-guru itu sepakat. Sempat do GR mereka. Wis pipi awak diri ini wis kiai. Tak menawa ini karena mereka wis kiai jadi sempat GR. GR gede so. Piye-piye kene yo kiai, paling yo santri-santri sing kepengen khidmah. Jadi sempat gak dilacak mergo GR. Yo yo GR mergo dekne kiai pasti ya santrinya. Tapi mosok ijo. Biasanya santri ora pangerten. <laughs> Diteliti-teliti. Diinceng ternyata siapa? bahasim yang sekarang gurunya mereka. Nangis nangis nangis iki Ya Allah, Mbah. Ya Allah, Gus. Anggen cek Gus Gus Mbak Sari dhisik wong alim. mas sari Mbak Sari itu yang demak, tapi demak sih mepet pro dadi ngerokok mriki. Ya turunan tiang mriki yang Jogja. Turunan Mbak ya pokoknya mriki turunan Bandur Mbak sinten Pangeran Benowo gitu yang Jogja. Tapi Jogja palsu yang bisa wong demak ngurang ke GR. Maksudnya Jogja yang alim-alim itu bisa ya turunan ke Pantura. Mereka tetap tua Pantura, gak oleh GR. ngomongnya sama anaknya ini Pantura se wali-wali -wali Nah, tapi kadang ya ono sing moro Yogyo, si Raputu nih. Balik nih, Jombang macam-macam. Memuani. Ya gue sampun ngotong. Basim menjelaskan tadi. Pulau ini niku isin jenengan ngaji teng kulo, jenengan niku guru kulo. Dan kulo boten beban kalian pangeran, kulo kepengin nget main jenengan. Penyucikan pakaiannya. Coba. Jadi orang dulu sampai seperti itu lah. Kita enggak, kita sudah kacau bangga utusan kemenak, bangga utusan kabupaten, bangga ini pol. Sekumalu. ini apa-apaan Islam mau bawa kamu bawa kemana? Kalau umat dilatih mendapat, mendapat, mendapat, mau dibawa kemana? Hafid sing lanyang kok ben kuliah untuk diskon. Omongnya saya kira hafid lembaga nawani Hafid. Hafid harus tes, yang polisian yang rosa. Ya nggak apa-apa kalau mereka berbuat baik ke kita nggak apa-apa nggak masalah. Anggap saja itu barokahnya Quran. Quran. Ah, tapi kita nerima biasa saja, dingin-dingin saja. Karena kita inginnya memberi Quran, bukan menda. Menda. Wong mbok yo mikir, Quran itu dimulai diantaranya wa mimma rozaqona gudun fikur. Wong apik wong sing memberi infak, bukan yang dikasih. Mbok yo mikir. Lan kulo niku isin. Nah, yang lebih mengerikan itu, itu tadi cerita Basim sudah haru. Ada yang lebih haru lagi. Dan itu dilakukan Sayyid Ali Zainal Abidin. Ketika beliau wafat, itu orang kaget sekaget-kagetnya. Karena setelah jenazahnya mau dimandikan, ini bekas manol. Manol itu sering ngangkut karung yang berat. Kan kaget, Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya ya soleh tiap hari yang ngajar. Ngajar tafsir, ya orang soleh lah. Orang soleh ya sholat, ngajar tafsir, ya umumnya orang alim. Tapi kok ini bekas manol? Ketika wafat, jenazahnya dimandikan. Setelah diliti-liti ternyata apa? ada beberapa janda di Madinah yang kaget karena hari-hari yang dulu saya naik Dewi mergo tiap sekian hari pasti ada gandum satu karung. Setelah Said Ali Zainal Abidin wafat itu nggak ada lagi. Berbulan-bulan tinta ini nggak ada lagi. Baru diketahui ternyata setelah kapundutnya Said siapa? Ya. Ali Zainal Abidin. Beliau itu sangking menjaga sodako siron apa sodako siron terus diletakkan di depan rumahnya sing orang-orang miskin tadi dan itu tidak pernah nyuruh orang lain dipikul sendiri nah itu yang akhirnya membekas di pundak itu cucunya Nabi siapa yang nggak tahu Said Ali Zainal Abidin kalau sholat itu seribu rakaat tiap hari kayak kau beli dia ya apa Kira kowe aku barang Kayak tenang aja tak kancani. Cuma aku kan disilang be alim, lagi disilang be opo. Jadi kan Nono coro wong plus minus apa? Anaknya kan minus tok. Mana niru dikira-kira. Oh ada no. Akhirnya donalis karena tadi dipikul sampai Mekah dan itu nggak ada yang tahu karena beliau melakukan itu pasti tengah malam. Itu dulu orang soleh itu doisen, kang nopo fasilitas kok umat itu doisen. Kalau nggak memberi, saya itu do tenang aja malam ini barokatul ilm, barokah Quran, barokah buyutmu. Ya saya ya seneng. Ada orang dapat fasilitas dari Quran seneng. Gak kira ada seneng seneng kalau Ada orang alim kemudian di mana-mana difasilitasi negara. gula seneng. Tapi jumlah memberinya harus lebih banyak. Iku sirine kenapa kayak Mbah Muntul tulmanya bukan main. Habib Lutfi ya lomo. Mbah Makhrus ya lomo. Karena mereka merasa mendapat banyak. Maka lomane harus lebih Semua orang soleh seperti itu. tidak Umar itu masyur. Jadi Umar tahu dimaki-maki, latihan soleh awal itu dimaki-maki. Umar tahu soleh itu latihan, jadi wong kabel latihan. Dia ini latihan di ruang Abu Bakar. Tapi latihan itu terlambat. Ya Umar itu di sisi lu. Jadi ya, saya Umar sing kodang, sing kuwer nak melakukan ngalor itu gue duduk. Ya. Nah, itu banyak nyata. Film Umar itu nyata. Di kitab kita Umar itu belum pernah jalan kecuali gue duduk. Ya itu yang difilmkan di Umar itu benar. Nah kalau itu kan gue duduk. Bahasa Arabnya diroh, semua cowok daroh daroh gue duduk. Umar itu kerungu-kerungu nak Abu Bakar sering ngirimi gandum nih rondo-rondo melarat. Singkat cerita aku pengen niru, tapi niru ini serodok terlambat. Dia ini maca, maca, maca, maca awam lah, maca awam, maca awam. Gue gandum, tiga no rondo. Mbah, niki gandum keng kaget jenengan. Si si jodoh ngomong tuwek rondo kok ngomel. Saya kira loro di dhisik dipimpin Abu Bakar iku penak Gandum teror dewi malah kadang nak kadang pas di nerene, basa jowo wajar kono bahasa Arab. Basa jowo Malah kadang nak wedusku rom mulai tak kon jupono wedusku bisa dadi jowo rondo oleh kurang ajar. wes ngerti nak Abu Bakar ketero gandum kok ini cukup. Ya, dia ngundangi ya khalifah Rasulillah tapi lagi beneng tiba, kalau badai tentang tegal, wadus kalau jadi tegal, gak kalau berdebat bisa, dicibuan apa Abu Bakar, khalifah presiden. <laughs> Singkat cerita, Umar niru itu terlambat, nopo? Dimaki-maki ngono. Tapi niku lho, Mbah. Nggih jenengan ndongakno khalifah saiki sepados apik kok Bakar ora iso. Oh khalifah saiki ku ora rodo, ora hae rodo. Ini padahal ya Umar. Akhirnya Umar hama Umar lihat sayyid. Maksudnya Umar lan ke bah jenengan ndongakno kersane soleh kan tiang saged rubah. Ora iso soalnya Cari Umar, wah iki aku nak raro Umar darane elek terus. Padahal dia lagi latihan amal sirri, latihan apa? Akhirnya mendingin. Iya pak pokoknya Dawe jenengan mungkin tak kadano Umar. Yo kadano, wong kok ngono ora peduli. Nanti latihan soleh terlambat itu maki-maki. Artinya dulu tuh nggak ada orang soleh yang nggak latihan amal sirri. Ya tentu amal nggak nggak sirri semua ya. Umar ya punya amal yang jari banyak. Maksud Said Ali Zainal Abidin punya amal yang dilihat orang banyak ya. Banyak. Terus dia jatuh sih melok-melok fanatik amal. Sering kok kena medit ra ketara sembrono. Ngger medit. Kok ora tau ngamal? Oh, ora ono wong roh. <laughs> Kacau, kacau. Jadi justifikasi ora oleh gak ngamal tetep intu butuh sotaqati fa ni'mahi wa intu tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa wa khairul lakum. Wa selalu baik. Ibda ketok wong akeh ya baik sirri yo baik sing ora apik ora sedekah karuan rapi nah ini kan pelajaran bagi kita jadi dulu yang namanya orang soleh itu di mana mana ingin ngitmai umat sekarang di antara zuriat di kajian yang alim ya zuriatnya Mbak Nawawi tadi yang dulu misi ini apa kalau masih ingat sampai sekarang ibu itu nggak mau kalau tak takjil diwangi mbak mbak sampai sekarang mesti ikut asal nggak sakit dulu mbak Fatimah mbak saya ini Adiknya buyutnya Mbak Lukman itu mbak kandung saya itu. Tiap masak ya masak sendiri. Masak ya baik membantu banyak karena punya santri ya. Tapi beliau mesti ikut sendiri. Mesti bagi bagi baik tonggo-tonggo. Sampai sekarang istri saya mesti ikut sendiri. Anak saya biasa ikut belanja. Nah, itu ajaran ini bukan cerita kebaikan, ini ke, bahwa ini uswa, ini ini dari leluhur kita, ini ke, saya ingin enggak ada kasta. Saya ngongkon ini di ngongkon. Satu ya aku karo pengiran, pangeran. Pangeran tidak kok permasalahan Pemasane sing kok di akhlak santri toh kiai lah ya wajib duwe. masuk perintah Quran wajib di akhlak bagi santri bukan untuk para kiai. <laughs> Kewani nafsiri Quran. Wong wajib khidmah wong Islam bagi santri nak kiai ora wajib. Wani ngene. Enggak ya, ada. Lalu kalau mulang tengjuk jauh beda, oh mesti tawadu eh, hitung jam ya perjalanan. Apa pangeran? Ya? Besok apa? pan mesti pulau sing Sowan. Sowan di Barno bisa. Wah, tambah sopan. tambah buyutin apa? Sopan. Nah itu makanya hebatnya Imam Ghazali termasuk beliau itu punya kalau nggak salah itu di juz 2 apa 3 itu judulnya itu kita bu akhlaki nubuah wa adabul ma'aisyah di situ diceritakan adab-adabnya Rasulullah ternyata Sangking adabnya Nabi sampai pernah ngalami seperti itu. Kalau yang diceritakan tiba-tiba berjanji kan masih normal. Wah, seperti ini seperti ini. Wayar kau usau bahu ini seperti ini. Wah, ya? wayar kau usau bahu wayah libu tahu wayasiru fi khidmati ahli roten syariah. Nabi itu kalau bajunya sobek di dalam ya dijahit sendiri. Kalau kamarnya kotor ya disapu sendiri. Itu kan masih ya wajar lah masih. Ya itu ya sudah hebat untuk ukuran seorang tokoh besar jadi hebat. Tapi tidak sekedar itu. Ternyata kalau masaan sama sahabat-sahabat itu di situ. Dan Nabi ngendikan Allah itu ketika mereka mengatakan nakfi kal amal ya Rasulullah kita sudah cukup yang mengerjakan ini semua. Terus Nabi jawab Inna wa ta'ala yakro min abdihi ayatama min wiri ayyarau yatamayyazu min wiri Allah itu gak suka melihat satu komunitas kemudian ada satu yang kelihatan menonjol di jadi so bayang misalnya roan gitu mangkat berdua terus sing ketuane iku ning kursi ya mbek rokokan. Aku daging sing enak rokokan meneh. Sing sitok ribet masak ngai tusuki daging ngene ngene. Bareng dikai kotor, eh pilihan sing apik mbek rokokan meneh. Oh tak yakin wong niku ora ngarah dadi wali tak jamin. Nak dadi tak bredel yakin. Tak demo. Maksudnya tak demo tak ganti kue, nak pantas. <laughs> tak kira pantas pisan yo tak kosongi. Umpama kita sing tukang inventarisir nopo? Kali umpama kita KPU nih. Berhubung podo orane yo sak uni uni nih. Sementing iku ra cerminan akhlakun. Bangga. الحمد لله من الميزان ومن العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله من الميزان ومن العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله من الميزان ومن العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش الحمد لله من الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش Alhamdulillah yang kami jadikan Wa mablagh ridha